Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana paman? salah kedugaanku. Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya, di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin Dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Lupayana. Sukli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Presima, Norman sebagai Padrawati, Wendalupi sebagai Lare Angon, Hendra sebagai Panampahan Dwi Payana, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Penjelasan sang Panampahan Dwi semakin membuat bingung. Panampahan mengatakan bahwa orang berjubah merah itu sebenarnya tidak ada. Kamaswara, Presima dan Lare Angon serta Badrawati terkejut ketika sang penampahan menyebut Orang berjubah dan bercaping lebar itu sebenarnya hanyalah bayangan semu. Bahan menyebut kedua orang itu sebenarnya tidak ada. Benar, anak mas kami suara. Hanya sekedar bayangan semu? Iya. Bagaimana mungkin itu Panembahan? Sifat-sifat bayangan semu bukanlah seperti itu. Bagaimana sifat-sifat bayangan semu itu menurut anak mas kami suara? Orang itu benar-benar mampu melukai Panembahan. Sentuhan tangannya adalah sentuhan wadak yang jelas-jelas mempunyai akibat kewadakan. Aku menguasai sejenis ajian semacam itu, Panembahan. Menarik sekali anak mas kami suara. Kajian apakah itu? Kakang Barep Adi Bungsu penambahan. Ada juga orang yang menyebut Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Akan tetapi, jati diriku tetap satu. Dua yang lain sekedar bayangan semu. Dan sebenarnya sekedar sebuah cara untuk mengelabui dan membingungkan musuh. Bersediakah anak emas menunjukkan kepadaku? Baik, sang penembahan. di hadapan penambahan itu, kemudian menyilangkan tangannya di depan dada. Matanya kemudian terpejam. Karena suara membutuhkan waktu yang tidak terlampau lama untuk membangkitkan ajiannya. Sebuah ajian yang diperoleh di Gua Paralingga yang diwarisinya dari mentiang pamannya, Biku Dewa Hastu. tiba-tiba, muncullah Wujud Ganeswara yang juga duduk bersila di kiri kanannya. pahan tersenyum. Inilah kami bertiga penembahan. Namun aku tetaplah satu. Sedang aku yang dua hanya bayang-bayang semu yang sebenarnya tidak ada. Kakang Kawah Adi Hari-Hari. Sebuah ajian yang luar biasa nama suara. Lawan menjadi kebingungan karena merasa menghadapi tiga orang musuh. Akan tetapi, ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari akan menjadi lebih berbahaya lagi jika dua bayangan semu itu juga bersifat kewadakan, artinya tidak berbeda dengan diri anak mas sendiri. Bukan sekedar bayangan semu yang setiap sentuhan tangannya akan menyebabkan batu hancur berantakan. Apakah itu mungkin penambahan? Baiklah anak mas. Redakan kembali ajian anak mas itu. suara menghela napas panjang, seolah melepaskan sesuatu yang ditahan di dadanya. Dan sesaat kemudian, dua wujud semu yang lain itu pun lenyap dari pandangan mata, semakin kabur dan lenyap terbawa angin. Petrovati dan Lare angin tidak menyeratkan apapun dari tatapan wajahnya, tetapi Wasi Bresima nampak menghela napas panjang. barangkali terlampau sempit wawasanku sang penembahan. Yang aku ketahui tentang sifat-sifat semua itu masih terbatas. Mohon panembahan berkenan membeberkannya kepada kami semua. Anak emas, kami suara dan semuanya. Aku bisa mengatakan bahwa orang berjubah merah dan bercaping lebar itu semuanya hanya semu. Dan sebenarnya tidak ada. Karena akulah yang mengendalikan mereka. Suara Prisima, Badrawati, dan Nare Angon di dalam hati kecil telah menduga. Namun manakala akhirnya sang penambahan itu mengakuinya, ternyata masih menyisakan rasa terkejut yang menggetarkan. Karena suara menggeser tempat duduknya. berbahagialah aku penembahan, Karena akhirnya mengetahui siapa sang penembahan. Aku tidak merasa cemas lagi atas keselamatan anakku para neswara, Karena sang penembahan bukan saja orang yang mempunyai ketajaman mata yang tak terbatas. Namun ternyata penembahan adalah juga orang yang memiliki ilmu kanuragan yang sulit diukur betapa tingginya. Dan itu telah membuka mata hatiku. Betapa sombongnya aku selama ini yang mengira akulah orang yang memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Anak mas jangan terlampau memujiku seperti itu. Aku tidak bermaksud memuji Panembahan, tetapi aku bisa membayangkan betapa dahsyatnya ilmu yang baru saja Panembahan ceritakan itu. Jika aku hanya mampu memanggil bayangan semu, namun yang bayangan semu yang Panembahan ciptakan mempunyai sifat kewadakan, bahkan lebih dahsyat dari itu. Entah apa namanya, jika dengan mudahnya pula mampu membalik-balik wajah. Sejenak suasana menjadi hening. Dan bagai bersepakat, keempat tamu penampahan itu mengenang apa yang telah terjadi dan mereka alami. Padrawati dan Lare Angon mengenang betapa orang bercaping itu ketika membuka capingnya ternyata memiliki wujud seperti Lare Angon dan bahkan kemudian mengubah wajahnya menjadi wajah Ken Arok. Demikian pula dengan suara dan Wasi Bresima mengenang betapa orang berjubah merah itu ketika membuka topengnya memiliki wajah seperti Kamaswara dan bahkan kemudian berubah menjadi wajah Wasi Presima, bahkan kemudian menjadi wajah Ki Ageng Pesanggaran. Teringat dengan wajah Ki Ageng Pesanggaran itu, Kamaswara merasakan dadanya tiba-tiba berdesir. Betapa dahsyatnya ajian itu Panembahan. Ya juga betapa berbahayanya jika ajian itu dikuasai oleh orang yang tidak mempunyai sikap seperti sang panembahan. Bagaimana menurut pendapat Adiwasi? Jika ajian itu dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai landasan kebersihan hati, ilmu itu bisa disalahgunakan untuk keperluan yang tidak benar apalagi jika dipergunakan untuk memfitnah orang lain. wasi Bresima benar. Dari awal ketika aku menerima ilmu ini dari mendiang guruku, guru juga berpendapat seperti itu. Menjadi keyakinanku pula, ajian yang aku kuasai ini adalah ajian yang sangat berbahaya. Bahkan orang yang memiliki landasan sikap yang baik sekalipun ada kemungkinan akan tergelincir tanpa disadarinya. Apa Mahar? Bagaimana anak Ger Patrawati? Bolehkah aku mengajukan sebuah permohonan, Panembahan? Apa permintaanmu, anak Ger Patrawati? Tadi paman kamu suara telah menunjukkan ajian kakang kawah Adi Ariari yang dimilikinya. Sebuah ajian yang sangar dan mengerikan. Namun nampaknya paman kamu suara akhirnya menyadari bahwa ajian yang panembahan kuasa itu jauh lebih sangar. Aku mohon, panembahan berkenan memamerkan ajian itu pada kami, seperti yang dilakukan paman kami suara. Baiklah, anak Nyeri Padrawati. sama sekali. Tamu-tamu penempahan Wipayana itu menunggu dengan tegang, seolah menunggu dimulainya sebuah tontonan sulap yang menarik. Berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Kamaswara, tiba-tiba terdengar pintu pendopo berderit terbuka. Serentak semuanya menoleh. para tamu sang panempahan itu serasa dipacu untuk berlari lebih kencang, menyaksikan tontonan yang serasa tidak masuk akal. Sebenarnya lah, dari arah pintu yang baru saja terbuka itu, muncul sosok tubuh yang tidak berbeda sama sekali dengan Badrawati. Bocah itu tersenyum ke arah Badrawati, yang membuat Badrawati yang sebenarnya justru kelabakan. Badrawati palsu itu kemudian menutup pintu kembali namun sesaat kemudian, pintu itu terbuka kembali. Dan sosok Badrawati telah berubah menjadi orang berjubah merah bertopeng. Orang itu membuka topengnya. Wajahnya kemudian menjadi wajah Brahmana Loh Gawe. Kami suara terkejut. Sang Panembahan, bagaimana anak mas kami suara? Sebenarnya lah aku sungguh merasa puas karena sang penembahan telah berkenan membuka jati diri sang penembahan yang sebenarnya. Namun, mohon sang penembahan berkenan memaafkan. Jika pertanyaan melahirkan pertanyaan yang lain, rasa penasaranku melahirkan penasaran yang lain. Baru saja penembahan menampakkan wajah Bapak Brahmana Logawe. Panembahan tentu mengenal Bapak Brahmana Logawe. Semalam, Panembahan menampilkan wajah ayah angkatku, Ki Ageng Pesanggaran. Maka aku yakin bahwa sebenarnya penembahan mengenal ayahku yang telah tiada tewas di Kamang Ayun itu. Belum lama ini, aku dalam wujudku sebagai Prapangkara menemui Brahmana Loh Gawi yang menempuh perjalanan kemari. Oh, lalu bagaimana penembahan? Aku juga kedatangannya ke tempat ini, anak mas. Bukan karena aku keberatan dikunjungi oleh Brahmana Loh Gawi itu. Akan tetapi aku meminta Brahmana itu untuk menuju ke Kambang Ayun. Oh, bukankah ada seseorang di Kambang Ayun yang membutuhkan teman anak mas kami Benar, Panembahan. Itulah yang terjadi dengan Brahmana Loh Gawi. Lalu bagaimana dengan ayahku, Ki Ageng Pesanggaran? Nama ayahmu Kanikoro bukan? Benar, Paman. Ayahmu Ki Kanikoro yang di kemudian hari menjadi Ki Ageng Pesanggaran. Di masa muda adalah salah seorang sahabatku. Oh, kami kawan baik. Meskipun berasal dari perguruan yang berbeda. Hanya itu yang bisa aku ceritakan tentang ayah ayahandamu, anak mas kami suara. Karena tidak ada yang bisa aku ceritakan lagi. Dari jalur perguruan manakah penambahan berasal? Karena menilik tingkat ilmu yang penambahan kuasai, jauh berada di atas ayahanda Ki Ageng Pesanggaran. Jalur perguruanku tidaklah seperti perguruan yang sewajarnya, anak mas. Aku tidak berguru kepada seseorang yang mendirikan perguruan dan mendidik beberapa orang murid. Dengan demikian, Panembahan adalah satu-satunya murid? Benar, anak mas. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah guru dari sang Panembahan? Oh, ah, sayang sekali, anak mas kami suara. Aku telah terikat oleh sebuah janji untuk tidak menceritakan bagian tertentu dari rahasia hidup guruku, termasuk namanya. Guruku bukanlah orang yang terkenal. terus bergerak, hingga kemudian tidak ada lagi yang perlu dibicarakan oleh Panembahan. Meski suara merasa penasaran dan ingin mengetahui rahasia di balik sosok Panembahan Pipayana, namun suara tahu diri untuk tidak menanyakannya lebih jauh. Hingga kemudian, tibalah saatnya Kamaswara, Badrawati, dan Lare Angon harus meninggalkan padepokan yang ternyata dihuni oleh orang yang bukan sembarangan itu. Selamat jalan anak mas kami suara. Aku berdoa semoga anak mas selalu manggih kerahayun. Paman Wasi Bresima, aku mohon diri dan mohon restu. Selamat jalan anak mas kami suara. Selamat berjuang. Aku berharap tiga bulan yang akan datang sebagaimana yang dikatakan oleh sang penembahan Aku akan bertemu lagi dengan anak emas di tempat ini. Semoga Paman Wasi. Demikian juga denganku Panembahan. Dan aku Panembahan. Restuku mengikutimu, anak Mas Lari Angon dan Batrawati. Kalian berdua saat ini sedang ngemban sebuah kewajiban yang berat. Semoga yang Batara Agung selalu memberi pangayoman. Terima kasih sampai Nembahan. Kiai, Aku mohon pamit. Selamat jalan anak Mas Badrawati. Semoga anak Mas Badrawati berhasil menemukan orang kelima dari pemegang Raja Kalacakra itu. Ah, aku juga mohon diri, Paman. Selamat jalan anak Mas Laryangon. Ketika kemudian tiga ekor kuda telah bergerak meninggalkan padepokan Dandang Kandaga, sang panembahan telah menyiapkan tiga ekor kuda pilihan yang akan dipergunakan oleh Badrawati, Bresima maupun Kamaswara untuk menempuh perjalanan mereka. Sang panembahan Dwipayana dan Wasi Bresima memperhatikan ketiga ekor kuda itu sampai kemudian lenyap di kejauhan hanya sang wasip yang masih tinggal di padepokan itu. mereka tanpa mereka kehendaki pula. Di pundaknya terpanggul sebuah kecipahan yang berat. Di pundak mereka semua itulah terletak nasib Candi Swambara Budura yang terancam. Bukan sekedar nasib seorang bayi yang tidak bersalah. Iya, semoga yang Batara Agung selalu memberikan perlindungan dan petunjuk kepada mereka, Panembahan. Benar, Adiwasi Presima. Nanti di sanggar pamujan, aku akan memanjatkan puja dan puji pada Yang Batara aku. Semoga memberikan pengayoman kepada mereka. Lalu bagaimana denganku, Panembahan? Ada pekerjaan yang telah aku sediakan untuk Adiwasi. Tetapi aku tidak tahu apakah aku pantas meminta kepada Adiwasi untuk melakukannya. Di padepokan ini, Adiwasi adalah tamuku. Tentu bukanlah sesuatu yang pantas jika aku memerintahkan sesuatu pada tamuku. Panembahan tidak perlu merasa sungkan. Aku akan melakukan apa yang Panembahan minta. Lagi pula jiwaku sudah terpanggil untuk ikut melibatkan di dalam persoalan ini. Katakan, Panembahan. Baiklah, Adi. Jika Adi memang merasa telah terpanggil untuk membantu, rasanya memang ada sesuatu yang akan Adi kerjakan. Sesuatu yang tidak seberapa berat, namun mungkin akan merupakan sesuatu yang menjemukan bagi Adiwasi Presima. Meskipun Panembahan anggap sebagai sesuatu yang menjemukan, aku akan melakukannya. Adi, aku butuhkan untuk menemani Nyai Nawang Kumilang. Agar perempuan yang sedang melakukan tugas mulia menyusui bayi itu tidak merasa kesepian dan terpencil. Bagaimana Hati? Aku tidak keberatan, Panembahan. Baiklah Hati. Sekarang marilah Hati ikut aku ke bilik tempatiku. Resima kemudian berdiri, mengikuti panembahan yang juga berdiri. Kedua orang yang sudah tidak berusia muda lagi itu berjalan ke ruang utama dan kemudian menuju ke bilik pribadi panembahan. Dinding bilik pribadi itu terbuat dari bata, namun di luar dinding dilapisi dengan belahan-belahan bambu yang ditata sedemikian rupa sehingga nampak bagus. Panembahan kemudian mendekati salah satu dinding Wasi Presima tidak melihat ada sesuatu yang istimewa. Namun Wasi Presima kemudian terkejut ketika dinding itu ternyata bisa dibuka. Oh, bukan main. Apa yang bukan main, Wasi? Sang Panembahan ternyata menyukai permainan peta umpet. Sebuah gambaran ketidakjujuran. Ah, bukan begitu, Sang Panembahan. Sang Panembahan membuat ini semuanya adalah untuk sebuah maksud yang baik. Syukurlah kalau Adiwasi berpendapat demikian. Sebenarnya lah di belakang dinding bambu ini tidak pernah ada yang mengira terdapat ruangan yang lain. Bagaimana dengan para cantrik dan untuk apa ruangan ini panembahan? Tidak ada seorang pun yang tahu adanya ruangan rahasia ini Adiwasi. Kecuali putut kejawongker dan kemudian Adiwasi Presima. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagiku sang panembahan. Sedang kegunaannya adalah untuk menuju ke ruangan bawah tanah. Lihat itu Adi. Itu adalah pintu menuju ke ruangan di mana Nyai Nawang Kumilang berada. Sedang pintu yang melalui ruang pustaka itu sekarang tidak bisa dipergunakan lagi tidak bisa digunakan lagi. Ya. Mengapa Panembahan? Nanti Adi akan melihat mengapa lorong yang melewati ruang pustaka itu tidak bisa digunakan lagi. Sekarang kita buka pintu ini. Oh. Sang wasi presiden memasuki sebuah lorong yang ternyata agak lebih besar dari lorong yang semalam dipergunakan. Lorong itu tidak nampak gelap, lamat-lamat ada cahaya yang membias dari obor di dinding. Para hatian wasi Presima tersebar ke segala penjuru ruang. Wasi Presima kemudian bergegas mengikuti sang penampahan yang melangkah. Dan setelah melangkah beberapa saat, penampahan berhenti di dekat sebuah dinding batu. Inilah Adiwasi Presiwa. Dinding yang paling aneh. Oh, kenapa dengan dinding ini sang penembahan? Dinding ini adalah dinding yang tidak masuk akal. Dinding yang paling aneh. Di belakang dinding inilah lorong panjang yang kita lewati semalam. Oh, lalu dinding ini sebenarnya merupakan sebuah pintu yang menyekat lorong itu. Oh, dengan demikian, lorong itu sekarang tidak lagi bisa dilewati. Benar, Adiwasi. Akan tetapi, apalah artinya panembahan jika dinding itu dihantam dengan ajian raga bajra misalnya, tentu akan jebol berantakan. <laughs> Bagaimana panembahan? Percayalah pada apa yang aku katakan ini, Adiwasi Bresima. Bahwa tidak ada kekuatan ajian apapun yang mampu menjebolkan dinding ini. Terbuat dari apakah dinding ini sang penembahan? Bukan soal dibuat dari apakah dinding ini, Adiwasi. Dinding ini hanya sebuah batu biasa. Lalu di manakah letak keanehannya yang tidak masuk akal itu sang penembahan? Pintu batu ini dilindungi oleh sebuah rapal. Sebuah rapal? Benar. Sang wasit Tresima memperhatikan dinding yang dipegang oleh penampahan itu dengan seksama. Mula-mula sang wasi mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas. Namun ketika tatapan matanya kemudian mulai menyesuaikan diri, wasi Brosima bisa melihat dengan jelas. Dinding itu benar-benar dinding batu. Tidak ada yang aneh bahwa sang panembahan menyebut untuk membuka dinding itu memerlukan rapal. Itulah yang belum dimengerti. Oh, maafkan aku, sang panembahan jika aku masih belum mengerti apa sebenarnya yang Panembahan maksud. Orang yang membuat ruangan di bawah tanah ini adiwasi. Tentulah orang yang memiliki berbagai ilmu. Juga bukan orang yang sembarangan. Orang yang membuat ruangan bawah tanah ini telah memperhitungkan berbagai hal dengan cermat termasuk melindungi ruangan bawah tanah ini dengan cara yang luar biasa. Dan cara itu adalah dengan membaca rapal tertentu untuk membukanya. Oh, bukan main. Bukan hanya rapal. Akan tetapi pintu batu itu juga dilindungi dengan kekuatan yang kasat mata untuk menghadapi kemungkinan gempuran menggunakan ajian seperti yang tadi telah Adi sebut-sebut. Oh, luar biasa, Panembal. Adi Wasi ingin melihat buktinya. Tentu, jika Panembahan tidak keberatan. Hmm. Ketika aku datang pertama kali di tempat ini, aku menemukan kalimat-kalimat aneh yang tidak aku mengerti apa maknanya. Namun ketika kalimat-kalimat aneh itu aku baca, Aku terkejut ketika tiba-tiba menyaksikan kejadian yang tidak masuk akal. Pintu batu ini terbuka. Baiklah, aku akan membacanya. Panembahan Pipayana nampak berkomat kamit membaca kalimat aneh yang tidak begitu jelas didengar oleh wasi Presima. Dan ketika penembahan selesai mengucapkannya, tiba-tiba... suara gemuruh ketika pintu batu itu bergeser ke arah kanan. Wasi Presima merasakan dadanya berdebur dan benar-benar tercekat ketika melihat hanya dengan sebuah mantra yang dibaca komat kamit oleh Panambahan. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Kemudian terlihat sebuah lorong yang memanjang. Nimas. Bukan main, benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya sang penembar. Tidak hanya Adiwasi, aku sendiri sampai saat ini tidak habis-habisnya dalam mengagumi pintu yang sama. Bukan main. Dengan demikian, Adiwasi bisa membayangkan Orang macam apakah kira-kira yang telah membuat ruangan-ruangan di tanah ini? Orang itu tentu merupakan orang yang menguasai ilmu kajiwan yang tinggi. Lorong itu adalah lorong yang kita lewati semalam Adiwasi. Jika pintu ini ditutup, lorong ini kemudian menjadi lorong yang buntu. Lorong-lorong yang menyilang di sana, kemudian menjadi lorong-lorong yang menyesatkan. Wah, Siapapun yang terjebak di sana akan mengalami kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Baiklah, Ardi. Kita tinggalkan tempat ini. Namun sebelumnya, dinding ini akan aku tutup lebih dahulu. Kembali sang panempahan berkomat kami mengucapkan rapal mantra. Sang wasit Presima sempat terkritik untuk mendengarkan kalimat apa sebenarnya yang dibaca oleh sang penempahan itu. Namun sang wasit tidak bisa mendengarkannya dengan jelas. Wasi Presima kemudian mengetahui dinding batu itu akan bergerak lagi, lalu memperhatikan dengan seksama. Dan sesaat kemudian... Setelah beberapa saat kemudian berjalan lagi, tibalah kedua orang itu di sebuah ruang yang lain. Ruangan itu diterangi oleh sebuah oncor yang gagangnya terbuat dari pahatan batu. Kau lihat oncor itu Adiwasi Kesima. Kenapa, Panembahan? Ini adalah satu-satunya oncor yang dari awal memang telah berada di ruangan bawah tanah ini. Sedang oncor yang lain seperti yang semalam, aku yang membuat. Adiwasi melihat sesuatu yang menarik pada oncor itu. Tidak, Panembahan. Baiklah. Aku tunjukkan di mana letak keanehannya. Adiwasi Ketika ruangan bawah tanah ini dulu pertama aku temukan, oncor itu sudah ada dan sudah menyala. Jadi oncor itu tidak pernah padam. Itulah yang aneh. Wah. Dan Adi melihat kotak kayu itu. Ah, apa isi kotak kayu itu, Panembahan? <laughs> aku memerintahkan kepada seorang cantik untuk membuat kotak kayu itu lalu aku yang membawanya kemari. Isinya adalah bahan makanan yang dibutuhkan oleh Nyai Nawang Kumila. Meskipun dalam waktu yang lama dan barangkali tidak terbatas, Nyai Nawang Kumilang tidak perlu merasa khawatir dengan kebutuhannya. Aku selalu menyediakannya. Akan tetapi ada kebutuhannya yang lain, Panbah. Aku mengerti. Di saat-saat tertentu, aku tidak keberatan Nyai Nawang Kumilang keluar dari ruangan ini. Agar ia tidak merasa di dalam dunia yang terbatas. Oh, bayi itu menangis. Mari kita dilasih. Gumilang segera mengundang bayi itu untuk meredakannya. perjalanan Kamaswara, Patriawati dan Lari Angon. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.